Coba segera masuk santri yang besar diharap segera masuk ke dalam masjid. طيب بسم الله الرحمن الرحيم إخواني في الله أعزكم الله kita sampai pembahasan tentang pasal sebab-sebab yang membangkitkan berbuat ghibah apa kemarin kita sebutkan tentang sebab-sebab yang bisa membangkitkan untuk berbuat ghibah? Ya, bahasan. Hah? Marahan. Taib. Yang pertama adalah melampiaskan suatu kemarahan. Ini diantara sebab seorang muslim berbuat ghibah karena ada yakni marah melampiaskan kemarahannya sehingga dia berbuat suatu yakni ghibah, mengguncing. Tapi yang kedua apa ya ikhwan? Siapa yang ingat? Iza Hmm? Ewa Ahsan Lebarik Fik Yang kedua adalah ini karena menjaga suatu persahabatan enggak mau retak hubungannya ini menjaga keakraban di antaranya menjaga harmonisan persahabatan tersebut sehingga dia yakni ikut untuk berbicara kalau dia mengingkari nanti akan terjadi kerenggangan persahabatan tersebut nah ini ini dua sebab pendorong berbuat hibah. Kemudian isu yang ketiga iradatu raf'ihi nafsi bitankisi ghairihi fayaqulu fulan jahilun wa fahmuhu raqiqun wa nahwu dhalik wa araduhu ayuthbita في dimni ذلك فضل نفسه wa yuri wa yurihum annahu yang ketiga menghendaki mengangkat dirinya dengan mengurangi yakni orang lain dengan menjatuhkan orang lain. Inginnya terangkat dirinya, ya dirinya sendiri terangkat, ingin mengangkat dirinya sendiri, kemudian menjatuhkan orang orang lain. Ini. Fayakul yang dia mengatakan fulan jahil. Dia itu orang orang bodoh. Ini ya. Mungkin ya, yakni hasad atau iri atau Tandas-tandas yang lainnya saingan masalah ilmu, saingan masalah apa kedudukan si A dan si B ya. Si A mengatakan fulan jahil. Mengatakan tentang si B, dia itu bodoh. Dan wafahmuhu rokik Pemahaman dia itu dalam masalah agama kurang. Nah, karena dirinya tersaingi ya, dirinya tersaingi dengan si B sehingga dia menjatuhkan lawannya. Nah, dan mengatakan demikian orang jahil, orang yang dangkal pemahamannya. Wa nahu dzalik dan jenisnya dari ucapan-ucapan yang mengurang-urangi, menjatuhkan Nah, tentang saudaranya. Yang tujuannya adalah ayus bita fi dalika fadla nafsihi yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengkokohkan tentang jati dirinya, tentang keutamaan yang ada pada dirinya sebuah ilmu atau mungkin sebuah kedudukan atau mungkin sebuah harta. Nah ini dia ingin ya ini dirinya lebih kokoh. Yuriyahum anahu a'lam dan dia memandang kepada mereka ya memperlihatkan kepada para manusia bahwasanya dirinya itu lebih aklam, lebih pandai, lebih berilmu daripada si B tersebut. Nah ini. Ini ya diantara juga satu poin yang akan mendorong seorang muslim untuk berbuat ghibah. Yang ingin mengangkat dirinya, mengkokohkan kedudukan dirinya, menjatuhkan orang orang lain wa kadzalikal hasadi fi sana'in nas ala sahsi ala syahsin wa hubihim lahu ikramuhum ikramihim wa yab wa yaqtahu fihi liyaqsuda zawal dzalik dan demikian juga ya hasad ini adanya penyakit-penyakit hasad fi sana'in nas pada pujian manusia terhadap seorang para manusia kagum ya manusia ya ini sangat senang terhadap seorang tersebut cinta kepada mereka menghormati mereka mereka menghormati dia nah ini karena ada rasa hasad pada dirinya orang ini akhirnya mencela dalam kondisi yang lainnya manusia memujinya menghormatinya mengagung-agungkan, memuliakan karena mungkin sisi keilmuannya, sisi keutamaannya, masya Allah sifat-sifat tawaduknya, suka membantu teman-temannya. Tapi karena ada sifat hasadnya pada diri seorang muslim tersebut, dia kemudian yakdah, nah mencela, melawan arus. Yang tujuannya adalah untuk menghilangkan yakni pujian-pujian tersebut biar manusia nggak memujinya. Nah ini, ini adanya hasad sehingga manusia terdorong berbuat ghibah. Kemudian yang keempat ar-rabi'u al-abu wal hazal. Adanya pembicaraan yang sifatnya bermain-main. Nam sendaguro. Lah ini. Di bulan puasa kita betul-betul menjaga ya ikhwan. Kita lebih ya jadi siaga satu artinya betul-betul hati-hati nam dibanding hari-hari yang lainnya selain bulan Ramadan manusia ya berbuat gibah lah untuk di bulan ini maka kita semaksimal mungkin untuk siaga satu jangan sampai bersenda nam bermain-main ya waktunya terlewatkan begitu saja tanpa ada faedah. Fayankhuru ghairahu bima yukhiku nas. Maka dia menyebutkan orang lain dengan sesuatu yang bisa membuat tertawa manusia dengan penyebutan tersebut ala sabilil mahakah dan maksud-maksud apa ya ini manusia bisa tertawa Nah, muhaka. Al-sabil muhaka. Jadi dia menyebutkan orang lain tentang sebulan begini-begini ya, dia menyebutkan dengan tujuan ianya apa? Biar tertawa yang mendengarkannya. Nah, ini ini Alhamdulillah min Ya, dalam keadaan puasa ucapannya nggak bisa ia jaga, maka puasanya sia-sia, pahalanya bisa menggugurkan pahala tersebut. Hatta inabadun nasya yakunu kasbuhu min hadza. Sampai-sampai ya di sana sebagian para manusia nam yakni adanya usaha dengan perkara ini. Dari perkara ini yakni dia main kata-kata. Nah, dia bisa pintar melawak sehingga manusia ketika mendengarnya tertawa. Nah ini, ini para pelawak-pelawak ya sebagai usaha dia untuk mendapatkan kehidupan, untuk mendapatkan uang, demi mendapatkan uangnya dia menjadi pelawak. Nah, ini ini tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Wa amma ila zulhibah. Adapun obat dari berbuat hibah adalah falya alamil maktab annahu bil hibah muta'arridun li suhtillahi ta'ala obatnya adalah ketahuilah bahwasanya al muktab orang yang berbuat hibah muta'aridun dia itu sebenarnya adalah memancing dirinya untuk mendapatkan satu kemarahan Allah Ta'ala. Untuk mendapatkan murkanya dari Allah Ta'ala ketika dia berbuat hibah. Ini harus dipahami oleh yang berbuat hibah. Dia berbuat adalah bisa mendatangkan, memancing pada dirinya. ya Akan terkena suatu kemurkaan Allah Ta'ala. Nam akan membawa, menyeret adanya murka dari Allah Ta'ala. Nah, maktah. Nah ini wa ana hasanatahu tungqal illa al-maktab dan sesungguhnya bahwasanya kebaikan-kebaikan orang yang berbuat ghibah enam itu akan dipindahkan orang yang digibai nah ini ini harus dipahami apa yang ia lakukan berbuat ghibah dia punya kebaikan puasa ya mungkin sedekah, ta'awun al birri wa taqwa. Dia sering berbuat riba, ini kebaikan dia, pahala puasanya, pahalanya, sedekah dia akan berpindah kepada orang yang dihibai. Nah, sebagaimana telah datang satu hadis tentang orang-orang yang muflisin, orang-orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Yang mereka datang di hari kiamat dan membawa ya kebaikan yang banyak tapi karena berbuat seperti ini berbuat namimah dan sebagainya sehingga kebaikannya bisa hilang pindah ke orang yang didolimi wa illam yakun lahu hasanatun tungqalu ilaihi dan jika dia tidak mempunyai suatu kebaikan enam maka akan dipindahkan kepadanya yakni dari kejahatan-kejahatan orang yang dihibai orang yang didolimi. Nah ini, kalau dia nggak punya kebaikan, atau mungkin kebaikannya habis untuk nyaur, untuk membayar utang-utangnya, karena berbuat satu kedoliman, dia bayar dengan kebaikan, dan tak kalah habis kebaikannya, maka kejahatan yang terdolimi akan dilemparkan, akan, akan dipindah ke orang yang berbuat kedoliman. Pamanistah doro dalika maka barang siapa yang dia bisa menghadirkan perasaan demikian, dia bisa memahami akibat berbuat gibah tersebut, tentunya tentunya lam yatliku lam yatlik lisanahu bil ghibah. Tentunya dia enggak akan yakni mengumbar lesannya untuk berbuat ghibah. Dan ini, ini kalau seandainya seorang hamba muslim dia bisa memahami akibat berbuat ghibah, dia bisa berakal ya hatinya bisa memahami tersebut tentunya dia akan berhati-hati betul dia akan yakni tidak bis tidak akan mengubah lesannya dengan begitu saja fayam idza aradatlahu al maka sepantasnya juga apabila yakni hibah nampak kepadanya ada kesondongan dia berbuat hibah mau berbuat hibah maka dia yatafakkaru fi uyubi nafsihi. Hendaklah dia yang memikirkan aibnya sendiri. Ini ini enam ya terapi dari berbuat hibah. Yang pertama tadi ya yakni bisa mendatangkan kemurkaan Allah taala bisa menghilangkan kebaikan-kebaikannya. Selanjutnya adalah <clears throat> dia berpikir tentang aibnya dirinya sendiri. Sebelum dia menyebutkan aibnya orang lain. Nah, ini. Wayas tas <clears throat> wayas tahilu. Wayas bi islahiha Dan dia menyebutkan menyibukkan dengan cara memperbaiki dirinya sendiri. Tidak menyibukkan dengan berbuat hibah tidak menyebutkan berbicara tentang orang lain. Tapi dia menyibukkan dengan cara memperbaiki aibnya dirinya sendiri. Apa yang ia kurangi, dia berusaha untuk perbaiki. Jangan kemudian malah ia ini mengurus si orang orang lain. Dirinya sendiri dia masih banyak aibnya, banyak perbaikan, dia malah sibuk dengan orang orang lain. Jangan begitu wa ayya'iba wa huwa ma'ib. Dan telah dia malu. Enam, untuk berbuat ghibah, untuk mengutarakan satu aibnya orang lain karena wa huwa ya'ib, padahal dia, dia padahal dia dirinya sendiri adalah orang yang penuh dengan aib. Nah ini tentunya dia rasa malu yang sangat tinggi untuk berbuat hibah, untuk berbuat namimah dan sebagainya dari ucapan-ucapan yang jahat karena dirinya sendiri keadaannya penuh dengan aibnya. Nah, demikian. Kama qala ba'duhum sebagaimana telah dikatakan dalam satu syair sebagian mereka fa in hibta qaman billadhi fika misluh fa kaifa ya'ibun nasa min huwa a'waru wa in hibta qaman billadhi laysa fihimu fadhalika indallahi wan nas akbaru dan jika engkau berbuat hibah engkau berbuat yakni membongkar aibnya satu kaum Bila fika misluh dengannya ada pada diri engkau sepertinya sama engkau ber, yakni berbicara aibnya orang lain atau satu kaum pada diri engkau juga ada fakaifa ya iban bagaimana fakaifa ya ibun nas bagaimana nam dia yakni mengutak-atik aibnya manusia padahal dia adalah orang yang juga punya aib yang sangat besar, akwar, buta. Nah ini. Wa inna ibta dan sesungguhnya jika engkau berbuat ngorek-ngorek satu arutnya ya, aibnya orang lain satu kaum billadzi laisa fihimu yang mana dia enggak ada sifat yang disebutkan Enggak ada aib yang telah disebutkan enggak ada. Fadzalika indallah. Maka yang demikian itu di sisi Allah taala adalah dan manusia perkaranya sangat sangat besar. Nah ini. Ini satu syair ya, berbuat hibah ternyata enggak ada. Dia menceritakan aibnya orang lain ternyata enggak sesuai. Mungkin karena satu berita ya, berita-berita saja kemudian dia menceritakan ke orang lain. Nah ini ternyata enggak ada dengan sesuai dengan kenyataan. Ini adalah akbar, perkara yang sangat besar. Insyaallah taala dan juga di depan para manusia. Taib ini ya di antara terapi dari berbuat hibah menggunsing saudara saudaranya kita empat poin ya satu dua tiga empat insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi sebelum meninggalkan tempat sedikit pengumuman. Jadi para santri kegiatan sudah tahu ya tentang Ramadan terutama santri kecil ataupun besar seperti biasa ya. Jadi kalau subuh anak kecil yang mau tidur silahkan yang besar merojaah di masjid yang kecil mungkin semangat untuk merojaah silahkan merojaah kemudian jam 8 biasa belajar besok hari Rabu intihan insya Allah untuk klasikal siapkan sedini mungkin kemudian jam-jam yang biasa tidur ya sebelum tuhur maka untuk anak kecil tidurnya setelah tuhur. Nah, persiapan biar nanti terawihnya nggak mengantuk. Karena biasanya kalau banyak main jam 10, jam 11 main, kemudian dilanjutkan pada tuhur main terus nggak ada istirahat, nanti akan berpengaruh pada sholat taraweh mungkin ngantuk ya capek ngantuk dan setelah duhur tafadhol